بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان Para pemirsa dan para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya nikmat lahir dan batin, rahmat, karunia yang tidak henti-hentinya dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang menjadikan kita orang-orang yang beriman menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupannya. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada حبيبنا وسيدنا وشفيعنا عند الله يوم القيامة محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan atau kajian kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita sadur dari kitab Al-Ibana al usul diana karya Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari Rahimahullah Pembahasan kita masih berkaitan dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Allah atau berkaitan dengan sifat al-kalam lillahi azza wa jal. Pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-kalam yaitu berbicara. Dan sifat kalam ini secara hukum asalnya adalah sifat zatiyah yaitu sifat yang selalu menyertai zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam berbicara yaitu selalu menyertai diri Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sifat kalam itu dimiliki oleh Allah setelah dia menciptakan makhluknya. Tidak demikian. Akan tapi sifat ini telah ada bersama dengan adanya Allah Subhanahu wa taala azalan secara azali kemudian secara rincian atau perkataan satu persatu yang bila Allah menghendaki sesuatu dia akan berbicara dan mengatakan kepada sesuatu yang ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau berbicara kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau dengan bahasa apa saja yang diinginkan oleh Allah maka ditinjau dari sisi ini sifat kalam itu adalah sifat al-af'al yaitu perbuatan Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Innama amruhu idza araj eh, innama amruna idza aradna innama qauluna li syai'in nam innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Sungguhnya perkataan kami apabila kami menghendaki sesuatu hanya dengan mengucapkan mengatakan kun fayakun jadilah maka akan terjadi itu tentang sifat kalam ya secara umum yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara. Pembicaraan Allah, perkataan Allah itu dengan huruf dan juga didengar. Karena itulah kalam dalam bahasa dalam istilah ahli bahasa bahwa kalam perkataan itu ada hurufnya dan juga bisa didengar. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala juga ya berbicara dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya dan berbicara dengan Adam alaihi salam dan berbicara kepada para malaikat. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala bila ingin menciptakan sesuatu, dia akan mengatakan kun fayakun. Nah, kapan itu? Bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pembahasan yang berkaitan dengan sifatul kalam yaitu Al-Qur'anul Karim bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Allah yang langsung berbicara. Kemudian Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan firmannya atau perkataannya kepada Rasul dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril mubalik menyampaikan kalamullah dan Al-Quran bukanlah perkataan Jibril, tapi hanya sebagai mubalik yang menyampaikan. Kemudian Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, perkataan Allah kepada manusia, pada umatnya atau manusia secara keseluruhan. Karena beliau diutus kepada seluruh manusia. Termasuk juga ya kepada yang kita kenal dengan ya makhluk dari kalangan jin. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Maka kalamullah karena itu adalah perkataan Allah, maka Al-Quran adalah sifat atau merupakan salah satu dari sifat Allah yaitu kalam dan kalam tentunya bukanlah makhluk karena sifat Allah ada pada diri Allah sifat Allah yang menyertai zatnya dan zat Allah bukanlah makhluk maka perkataan Allah juga bukanlah makhluk tapi sifat yang sempurna sesuai dengan kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkataan Allah di antaranya Al-Qur'an merupakan sifat yang mulia dan keutamaan perkataan Allah Subhanahu wa taala bila dibandingkan dengan perkataan makhluknya seperti keutamaan Allah itu sendiri di atas seluruh makhluk ciptaannya. Para pemirsa, para pendengar, ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian kita juga telah menjelaskan sebagian dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Ini akidah ahli sunnah. Ya, merupakan konsensus kesepakatan ahli sunnah bahwa Al-Quran kalamullah dan itu bukan makhluk. Karena Allah yang langsung berbicara. Disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah. Sehingga mereka juga telah ijma barang siapa yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk sungguh dia telah kufur. Ya. Dan ini ijma ahli sunnah. Di antara dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah Ya. Ayat yang kita bacakan tadi innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Jadi sesungguhnya perkataan kami ya, kepada sesuatu apabila kami ingin menciptakannya atau menginginkannya hanya mengatakan ya kun Allah berkata kepada sesuatu tersebut kun maka akan jadilah sesuatu itu akan tercipta ya, begitu mudah penciptaan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan naqul yaitu Allah menjelaskan naqul kami mengatakan. Apa itu? Ya, kun fayakun. Nah, kun fayakun. Nah. Jadi naqulu lahu atau sesuatu yang kami inginkan itu kun. Ini perkataan Allah yang Allah katakan kepada sesuatu. Nah, maka hal itu terjadi dan tercipta seketika. Nah. Kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari faqala rahimahullah dalilun akhar وقال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو كانت البحار مدادا كتبت أو كتبت لنفدت البحار وتكسرت الأقلام ولم يلحق الفناء كلمات ربي كما لا يلحق لا يلحق الفناء علم الله عز وجل ولو فني كلامه لحقته الآفات وجر عليه السكوت فلما لم يجد ذلك على ربنا عز وجل صح أنه لم يزل متكلما لأنه لو لم يكن متكلما لوجب عليه السكوت والآفات تعالى ربنا عن قول الجهمية علوا كبيرا Jadi di antara Ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu berbicara. Allah memiliki sifat kalam. Dan kalam Allah itu bukanlah makhluk. Maka Al-Quran bukanlah makhluk. Yaitu firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya atau jika al-bahar lautan ya sebagai tinta untuk menulis ya kalimat-kalimat Rabbku. Nalana fidal bah maka akan kering lautan itu sebelum habis ya kalimat-kalimat Rabbku. Artinya perkataan Allah tiada batasnya. Maka juga perbuatan Allah tiada batasnya. Ya. Dan Seandainya ya, lautan yang ada di permukaan bumi ini semuanya menjadi tinta. Air yang di laut menjadi tinta. Dan pohonan ya ranting-ranting yang ada di permukaan bumi ini menjadi penanya ya untuk menulis maka lautan akan kering dan juga ranting-ranting akan ya karena semuanya akan habis ya untuk menulis ya perkataan-perkataan Allah nah, sementara perkataan Allah tidak akan habis nah tidak akan fana tidak akan ya sirna tidak akan selesai untuk menulisnya nah walam yalhaqil fana maka tidak akan ya sirna, tidak akan habis perkataan-perkataan Robku. Sebagaimana juga ya tidak akan panah ilmu Allah Azza wa Jal. Ya. Waman faniya kalamu lahiqatul abad. Karena kalau seandainya ya seorang yang perkataannya itu akan panah, akan berakhir, akan habis, maka tentu akan disertai oleh afat, kekurangan, ya. Wajar alaihi sukut, tentu dia akan diam, membisu, tidak berbicara, karena habis perkataannya. Ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah habis perkataannya, tidak akan pernah selesai, dan tidak cukup. Ya, lautan yang ada di permukaan bumi dan ranting-ranting ya menjadi penanya dan e, lautan tersebut menjadi tintanya untuk menulis perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jika hal itu tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah bahwa Allah itu senantiasa berbicara. Nah, senantiasa berbicara. Jadi Allah memiliki sifat kalam dan senantiasa berbicara, ya. Dan juga apabila dia menginginkan satu dia akan berbicara mengatakan kun fayakun. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, maka tentu dia akan diam. Pasti ya, pastilah dia akan diam. Ya, wal afat dan juga akan sirna atau akan terjadi ya, kekurangan. Tentu maha suci Allah dari perkataan orang-orang Jahmiyah. Apa yang ingin dijelaskan oleh Imam Abdul Hasan Ashari? yaitu beliau ingin menjelaskan bahwa Allah memiliki al kalam. Dan sifat kalam itu karena sifat Allah dan Allah tidak fana, tidak akan sirna. Allah kekal abadi. Maka kalimat-kalimatnya juga akan kekal, tidak akan pernah habis. Maka dari situ jelaslah bahwa Al-Quran karena kalamullah, maka kalamullah bukanlah makhluk. Itu kesimpulannya. Nah, dan ini tentunya membantah pernyataan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Jahmiyah adalah sekte yang menisbatkan diri pada Jaham bin Safwan yang merupakan pencetus ya bid'ah mengingkari sifat-sifat Allah dan mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Nah, kemudian selanjutnya faslun. Pasal selanjutnya Wazamatil jahmiyatu kaman zamatin nasara. Orang jahmiyah menyangka, menduga sebagaimana dugaan orang-orang Nasara. Di mana orang-orang Nasara za'amat anna kalimat Allah hawaha batna Maryam. Ya. Bahwa kalimat Allah, perkataan Allah itu itu yang dikandung oleh batna Maryam, perut Maryam. Ya, karena kita mengetahui bahwa tatkala Allah ingin menciptakan ya Maryam maka Allah ya mewahyukan ya, masukkan ya wa alqaha wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min yaitu kalimat Allah yang Allah uh, masukkan ke dalam yaitu rahimnya Maryam sehingga Maryam ya hamil kemudian melahirkan melahirkan Isa Nah. Dan orang-orang Nasara ya menduga atau mengira bahwa kalimat Allah itu yang dikandung oleh ya oleh siapa? Oleh Maryam katanya. Berarti kalimat Allah ya, diliputi atau dikandung oleh manusia. Wazadatil jahmiyah alaihim. Kemudian orang jahmiyah ya, menambah kebatilan tersebut ya sehingga mengatakan fazaman anna kalam Allah makhluk fi syajarah bahwa perkataan Allah itu diciptakan di pohon ya yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyeru Musa dan seruan tersebut didengar oleh Musa dari sisi pohon ya min syajarah. Nah. Dan ini jelas pernyataan yang keliru. Ya. Bahwa yang dimaksud kalimat Allah yang dimasukkan dalam Nabi atau Rahim Maryam yaitu tatkala Allah ingin menciptakan ya Allah tiupkan perintahkan Jibril untuk meniupkan roh tersebut ke dalam perut atau rahim Maryam sehingga mereka hamil ya sehingga setelah itu lahirlah Isa alaihissalam dan itu hanya dengan mengucapkan kun fayakun na'am kun fayakun itu maksudnya wa kalimatu wa kalimatuhu alqa ila maryam wa ruhum min ya bukan kalimat tersebut ada dalam perut Maryam ya atau kalamullah tersebut tidak tapi Allah tatkala ingin menciptakan Isa maka Maryam hamil, mengandung, ya, dengan hanya ucap Allah ucapkan kun fayakun. Maka Maryam mengandung, kemudian melahirkan Isa alaihissalam. Nah, bukan Isa itu yang perkataan Allah. Nah, seperti itu. Tapi Isa diciptakan dengan perkataan Allah. Kun fayakun. Nah, Begitu juga bukan ya perkataan Allah itu yaitu ada ya di pohon, tapi sumber atau munculnya seruan tatkala Allah menyeru atau memanggil Musa itu muncul dari arah pohon ya bukan pohon itu yang berbicara ya bukan perkataan Allah itu nempel di pohon itu Ya, bukan itu maksudnya. Tapi muncul dari arah pohon itu. Yang berbicara, ya Allah. Allah memanggil Musa alaihissalam. Ya. Innani anallahu la ilaha illa ana. Wa'budni. Itu Allah yang berbicara. Bukan pohon yang mengatakan. Mustahil. Ya. Pohon yang akan berbicara. Sungguhnya saya Rabbimu. Ya. Kemudian copotlah sandalmu. Sungguhnya kamu berada tempat yang suci. Kemudian mengatakan juga, sayalah Allah ilah tiada ilah yang berhak diibadati maka ibadatilah aku dirikanlah solat untuk mengingatku mustahil pohon akan berbicara seperti itu kalau seandainya itu pembicaraan pohon tentunya pohon akan diibadati dan ini jelas perbuatan syirik dan kufur nah wa kanat syajaratu hawiyatun la ini menurut pendapat orang-orang Jahmiyah ya dan ini jelas perkataan yang batil falazimahum an takuna syajaratu bidzalikal kalam mutakallimah maka karena kelaziman dari perkataan mereka itu bahwa pohonlah yang berbicara dengan e, perkataan itu nah wajib alim anna makhlukan minal makhlukin kallama Musa sehingga juga demikian itu melazimkan bahwa makhluk e, satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang berbicara dengan Musa. Nah, dan pohon itu yang berkata wa anna syajarata qalat ya Musa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, kalau seandainya pohon itu yang berbicara, maka tentu dia yang mengatakan ya ya Musa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya. Karena tatkala Musa sampai kepada tempat dijanjikan oleh Allah, ya. Falamma ataha nudiya. Ya Musa, inni inni ana rabbuk. Ya, sesungguhnya akulah Rabbmu. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Copotlah sandalmu, kedua sandalmu karena kamu berada di tempat yang suci. Wadi, lembah ya yang suci yaitu tua. Ya. Kemudian Allah juga menyerunya. Nah, bahwa innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah ilah, tidak ilah yang berhak diibadati selainku, maka ibadatilah aku. Dan dirikanlah solat untukku. Ya, untuk mengingatku. Yaitu perkataan Allah. Dan didengar oleh Musa. Nah. Dan tidak akan mungkin pohon yang berbicara karena konsekuensi kalau itu pohon yang berbeza berarti ya pohon yang akan diibadati ya, tentu hal ini hal yang mustahil. Nah, kalau karena kalamullah makhlukan fi syajarah, kalau seandainya perkataan Allah itu diciptakan di pohon tersebut, biar Allah ciptakan di pohon itu. Yang perkataan Allah, lakan al makhluk qal, sungguh makhluk yang akan berkata, "Ya Musa, Wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa fa'budni. La ilaha illa ana fa'budni. Sungguh dia akan berbicara, sungguhnya aku adalah ilah Allah. Ya, mustahil pohon akan berbicara ya, anallah. Ya. Bahkan manusia akan mungkin mengatakan hal itu. Mustahil. Nah. وقد قال الله عز وجل ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين dan sungguh telah benar ya telah tetap ya perkataan dariku dari Allah ya al-qawlu minni la amla anna jahannam <clears throat> sungguh aku akan ya memenuhi jahannam mengisi jahannam itu minal jinnati wan nasi ajmain dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Jadi Allah akan penuhi itu. Dan itu perkataan yang telah Allah ya tetapkan yang telah Allah tentukan dari dirinya. Ya, la amla anna jahannam <clears throat> akan dipenuhi neraka jahannam itu dari kalangan jin atau manusia. Wa kalamullah minallah. Dan perkataan Allah, ya, datang dari Allah. لا يجوز أن يكون كلامه الذي هو منه مخلوقا في شجرة ya makhluqa tidak akan mungkin ya perkataan itu ya perkataan Allah minhu makhluqan yaitu diciptakan sebagai makhluk yang diciptakan di pohon yaitu adalah salah satu dari makhluk ya kama la yajuzu an yakuna ilmuhu alladhi huwa minhu makhluqan fi ghairihi ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira sebagaimana juga ilmu Allah tidak akan mungkin ya makhluk menjadi makhluk yang Allah ciptakan pada selain dirinya ya maha tinggi dan maha suci Allah ya setinggi-tingginya dari perkataan yang demikian itu kesimpulannya adalah bahwa Allah yang langsung berbicara kepada Musa dan Musa mendengar perkataan Allah bukan pohon yang berbicara kepada Musa ya bukan yang dikandung oleh Maryam itu adalah perkataan Allah tapi dia mengandung ya yaitu Isa dan Isa itu ya tercipta dengan perkataan Allah kun fayakun itulah maksud Tuhan dan Allah tiupkan ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau melanjutkan wa yuqalu lahum dan juga dikatakan kepada orang-orang Jahmiyah kama la yajuzu an yakhluqa Allah azza wa jalla iradatahu fi ba'd al-makhluqat كذلك لا يجوز أن يخلق kalaman في ba'dil المخلوقات ولو كانت إرادة الله مخلوقة في makhluqat المخلوقات لكان ذلك المخلوق لله هو المريد لها وذلك يستحيل. نعم. kata beliau juga dijawab perkataan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Allah menciptakan perkataannya di pohon, ya, karena pohon yang berbicara bahwa sebagaimana juga ya tidak boleh Allah menciptakan iradah. Iradah itu sifat Allah. Ya. Ibadil makhluqat. Ya. Innama qawluna di syai'in idza aradnahu. Ya yuridu Allah. Jadi Allah menginginkan. Dan keinginan itu iradah sifat Allah. Dan tidak boleh sama sekali Allah menciptakan iradah kehendaknya yaitu pada sebagian makhluk. Karena irada sifat Allah yang ada pada diri dan zat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu begitu juga Allah tidak boleh ya menciptakan perkataannya pada sebagian makhluk. Kalau seandainya iradah kehendak Allah itu makhluk yang diciptakan pada sebagian makhluk, tentu makhluk itu yang menghendaki. Ya, muridun laha yang menghendaki ya iradah itu. Tentu kata beliau ini hal yang mustahil. Ya. Wakadzalika yastahil begitu juga kata beliau mustahil an yakhluqallahu kalamah an yakhluqallahu kalamahu fi makhluk begitu juga mustahil Allah menciptakan perkataannya pada makhluk لأن هذا yujibu an nakuna ذلك al متكلم mutakallam به. karena ini ya melazimkan mengharuskan bahwa ya makhluk itu yang berbicara dengannya. Tapi kita membaca perkataan Allah, yaitu kita dan Rasul berbicara, yaitu menyampaikan perkataan sebagai mubalik, bukan beliau yang langsung memulai berbicara. Nah, ini yang harus kita pahami. Wa an yakuna kalamullah kalaman lil makhluk mustahil. Ya, bahwa perkataan Allah itu menjadi perkataan makhluk. Intinya bahwa perkataan Allah adalah kalamullah dan kalamullah bukanlah makhluk. Maka Al-Quran adalah kalam dan bukanlah makhluk. Nah. Kemudian kata beliau dalilun akhir, dalil yang lain yang menjelaskan bahwa Al-Quran kalamullah bukanlah makhluk. Ya, Wa mimma yubtilu qawlahum di antara dalil yang menjelaskan kebatilan perkataan mereka itu orang-orang Jahmiyah. Kita ulangi bahwa orang Jahmiyah sekte yang menisbatkan diri kepada Jaham bin Safwan yang yang mencetuskan bid'ah yaitu mengatakan Quran sebagai makhluk, mengingkari sifat-sifat Allah dan juga mengatakan bahwa manusia itu terpaksa tidak memiliki pilihan yaitu jabariyah dari sisi pembahasan takdir ya sekte Jahmiyahnya mengatakan manusia itu terpaksa tidak memiliki iradah keinginan sama sekali dari sisi asma wa sifat dia ini muattilah yaitu mengingkari sifat-sifat Allah ya dari sisi juga masalah iman mereka mengatakan iman itu ya hanya cukup keyakinan hati saja. Kalaupun tidak berbicara, tidak beramal, tidak ada masalah. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang katanya. Nah, itu ya kebatilan kebatilan dari sekte Jahmiyah dan yang lainnya. Nah, di antara hal yang menjelaskan kebatilan perkataan mereka tentang Al-Qur'an, tentang sifat kalam, ya, mereka yang mengatakan kalam itu makhluk yaitu Allah Subhanahu wa taala Ya. Anna Allah Azza wa Jalla qala mukhbiran anil musyrikin. Allah mengabarkan ya tentang orang-orang musyrikin. Annahum qalu bahwa sungguhnya mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ya. Tiada lain Al-Quran ini kecuali perkataan manusia itu orang-orang musyrikin mengatakan seperti itu. Ya. Jadi tatkala mereka mendengar Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu firman-firman Allah, mereka membantah. Mereka mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh Allah, "In hada illa qaulul bashar." Ini hanya perkataan manusia. Ya. Perkataan Muhammad, tapi Allah mengancam mereka. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu sebagai ya, perkataan manusia, ya, maka apa yang uh, dijelaskan oleh Allah tentang ancamannya In hadza illa qaulul bashar fa'uslihi saqar. Ya. Saya akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Ini menjelaskan kepada kita kebatilan orang yang mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Karena kalau seandainya perkataan manusia, berarti makhluk. Mana manusia makhluk. Dan Allah mengancam barang siapa yang mengatakan hal itu. Allah akan masukkan di akhirat ke dalam neraka sakar. Ya. Yani Al-Quran yaitu qaulul bashar itu yani Al-Quran. Faman za'ama annal Quran makhluk faqad ja'alahu qaulal bashar. Barang siapa yang menduga atau mengira bahwa Al-Quran itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka sungguh dia telah menjadikannya sebagai perkataan manusia. Wahada ma angkarahullahu alal musyrikin. Dan ini yang diingkari oleh Allah terhadap orang-orang musyrikin. Bahkan diancam oleh Allah, ya sa'uslihi saqar. Nah saya akan masukkan ke dalam neraka sakar. Maka tatkala orang yang mengatakan perkataan atau Al-Quran sebagai kalamul bashar dan diancam oleh Allah dimasukkan ke neraka sakar, maka jelaslah bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia, tapi perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu juga beliau mengatakan wa aidan falau lam yakunillahu mutakalliman hatta khalaqal khalqa thumma takallama ba'da dhalik ya dan juga jika seandainya Allah itu tidak berbicara sampai dia menciptakan ya makhluk kemudian setelah itu dia berbicara lakanatil asya' qad kanat la an amrihi tentu segala sesuatu yang sebelumnya terjadi ya bukan dari perintahnya ya wala an dan bukan juga dari perkataannya itu muncul dari perkataannya walam yakun qailan laha kuni tentu tidaklah Allah itu yang berbicara kepada suatu yang ada itu kuni jadilah ya wa hadha raddun lil Qur'an wa khurujun amma alaihi jumhur Islam dan ini merupakan ya ini tentunya telah membantah Al-Quran dan telah keluar dari jalannya jumhur ahlul Islam. Ya, apa maksudnya? Bahwa sifat Allah Al-Kalam itu itu telah ada bersama adanya Allah. Ya, azalan. Bukan Allah itu memiliki sifat kalam setelah dia menciptakan makhluknya, kemudian mengatakan kuni, kemudian oh berarti Allah berbicara. Bukan itu maksudnya. Nah, ini juga tentang masalah sifat ilmu dan sifat-sifat yang lain. Orang-orang Jahmiyah mereka mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat atau menciptakan atau berbicara atau yang lainnya setelah dia menciptakan dan berbicara baru dia memiliki sifat. Berarti sebelumnya tidak memiliki sifat itu. Lah, itu keliru. Tidak benar. Karena menciptakan Allah memiliki sifat ya menciptakan dan sifat menciptakan itu telah ada bersama dia dengan adanya Allah. Kemudian Allah memiliki sifat ilmu dan ilmu Allah itu ya ilmu azali yang telah ada bersama Allah dengan adanya Allah. Begitu juga sifatul kalam yang merupakan sifat cara asalnya adalah sifat zatiyah yang tidak terpisah dari zat Allah bukanlah Allah memiliki sifat kalam setelah dia berbicara dengan ingin mengatakan ya kepada makhluk ingin menciptakan suatu kuni atau kun tidak tapi Allah telah memiliki sifat kalam sebelum dia mengatakan kepada makhluk kuni nah Barang siapa yang mengatakan bahwa Allah sebelum tidak berbicara, tidak memiliki sifat, baru dia memiliki sifat kalam setelah dia mengatakan kepada makhluk kuni, ya, jadilah, maka kata beliau ini telah bertentangan dengan Al-Quran dan juga telah keluar dari jalannya ahlul Islam yaitu jumhur ahlul Islam yaitu dari jalan orang-orang yang beriman yaitu kaum muslimin yang meyakini bahwa Allah memiliki sifatul kalam. Baik. Para pemirsa ikhwatul iman rahimakumullah, ya mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada dalil-dalil yang lain yang dijelaskan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari Insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Demikian wallahu a'lam. Nah, Jazakumullah khairan pada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Ikhwatal Islam untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Anda akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 Nami Khotar Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Untuk selanjutnya kami akan menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat. Ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita di Tangerang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ketika di Padang Mahsyar nanti, apakah Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada seluruh makhluknya termasuk orang-orang kafir juga. Mohon penjelasan dan nasihatnya jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih pada uh, saudara yang bertanya atau yang bertanya di kesempatan yang mulia ini. <clears throat> Nanti pertanyaannya, apakah Allah di padang mahsyar kelak juga akan berbicara pada seluruh makhluk? Ya, kemudian eh, yaitu didengar oleh semua makhluk. Nah, nah jawabannya Iya. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala idza takallama bi kalimatin apabila berbicara itu akan didengar oleh semua makhluk. Ya. Semua makhluk kalau berbicara Allah berbicara kehidupan dunia ini ya belum Allah menciptakan bicara kepada Adam, bicara kepada Nabi Musa dan juga didengar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Allah juga mengatakan berkata kepada para malaikat begitu juga di padang atau di yomil kiamat di padang mahsyar Allah akan berbicara ya dan didengar bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengajak masing-masing dari kita ya akan bertanya ya ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tidak seorang pun dari kita kecuali akan diajak bicara Allah. Ya. Dan tidak ada penerjemah sama sekali. Akan ditanyakan satu persatu pada yaumul hisab. Ya. Ditanyakan, diperlihatkan si fulan. Nah, bukan ini perbuatanmu, ini amalanmu, ini pekerjaanmu. Nah, iya. Kendati kan manusia telah lupa tentang hal Allah tidak akan lupa. Semua tercatat. Nah, jika Allah yang maafkan, dimaafkan oleh Allah. Mungkin diselesaikan hisabnya dengan ringan. Tapi ada orang-orang, na'udzubillah min dhalik, yang tidak dimaafkan. Satu persatu dipertanyakan. Nah, dan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala melakukan hal itu. Nah, jadi intinya nah, banyak dalil yang menjelaskan hal itu. Allah akan berbicara juga kepada neraka, ya, kepada juga surga Allah mengatakan anti Eh, rahmati ya kepada surga Allah mengatakan anti rahmati kepada neraka anti uh, azabi wa adzibu biki man asyakan aku mengazab orang yang kau kehendaki ya seperti itu jadi nah Allah berbicara di dunia ini dan juga di akhirat kelak dan Allah akan mengatakan nanti ya tatkala manusia telah dikumpulkan ya <clears throat> Allah bertanya milik siapakah kerajaan pada hari ini limanil mulkul yaum Siapa yang memiliki kerajaan ya alam atau e, kehidupan pada hari ini? Akhirat. Tidak ada yang menjawab. Kendati mereka raja, pemimpin atau raja yang ada di dunia ini memiliki kekuasaan kerajaan. Tapi pada hari itu hanya Allah mengatakan lillahil wahidul qahar limanil mulkul yaum. Ya. Milik siapakah kerajaan kekuasaan pada hari ini? Tidak menjawab yang menjawab. Kemudian Allah menjawab dengan sendirinya dengan mengatakan lillahil wahidul qahar hanya milik Allah yang maha perkasa. Nah, kesimpulan nama Allah akan berbicara. Nah, demikian Allah wa'ala Terima kasih Ustaz Jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar eh, dan pemirsa di Tangerang semoga bermanfaat. Selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang kembali dari pesan singkat dari hamba Allah di Parepare Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz apa maksud dari kata kami yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Bukankah kata kami itu berarti kata yang menunjukkan lebih dari satu? Mohon penjelasan dari Al-Ustaz jazakallahu khairan. Nah, ya, terima kasih dari Hisail dari pare-pare ya barakallahu fiik. Apa maksud dari ya perkataan atau kami kata ganti kami yang terdapat Al-Qur'an ya. ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya dengan mengungkapkan kami. Bukankah kami itu bermakna banyak berbilang lebih dari satu sementara Allah Maha Esa. Nah, tidak diragukan ma'am Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu Maha Esa. ya dan Allah Subhanahu wa taala kena keagungan dan kebesarannya Allahu akbar al-kabir al-muta'al al-azim ya al-jalil al-aziz ya al-malik al-qadir al-muqtadir ya yang maha agung yang maha mulia maka Allah mengungkapkan tentang dirinya dengan menggunakan domir jama yang bermakna kami ya innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun sesungguhnya perkataan kami ya apabila menginginkan sesuatu maka hanya mengatakan kun fayakun nah karena semua yang ada di permukaan bumi ini para malaikat dan semuanya adalah ciptaan Allah. Ya. Tunduk di bawah kekuasaan Allah. Nah. Dan kendati para malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berbuat, yang mengatur, tapi itu dengan izin Allah. Maka mereka melakukan hal itu hanya dengan izin Allah. Nah, seperti itu. Jadi intinya itu menunjukkan keagungan dan kebesaran. Dan secara ya bahasa seharian kita dan Allah memiliki permisalan yang lebih agung dari itu. Ya, bahwa seringkali kita mendengar seorang orang besar atau mungkin raja atau yang mewakili yang mengepalai rakyatnya kan begitu memiliki kekuasaan yang mengatakan kami telah memutuskan hal itu padahal dia sendirian instruksi dari dia dia sendirian tapi dia memiliki menteri-menterinya ya kemudian badan-badan yang telah ditentukan, ya. ya. Maka dia mengatakan kami, padahal dia yang menyetujui hal itu, instruksi dari dia langsung, dia sendirian. Dan itu perkataan yang dimaklumi dalam ya eh, perkataan seharian kita. Walillahi masalul a'la. Dan Allah tentunya lebih utama. Allah yang maha agung, tidak ada yang lebih agung dari Allah. Yang maha besar, tidak ada yang besar dari Allah. Maka Allah mengatakan yaitu dengan kalimat tunggal atau dengan ungkapan yang e, bermakna e, jamak kata majmu' tapi menjelaskan akan kebesaran dan keagungan Allah. Bukan Allah itu berbilang. Dan ini bahasa Arab yang dipahami oleh orang Arab dan orang yang memahami bahasa Arab itu sendiri. Nah, demikian wallahu a'lam. Terima kasih Jazakallah Heran jawaban dan nasihat al Demikian untuk pendengar di Pare-Pare, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami angkat untuk di kesempatan berikutnya dari penelpon 0218236543 Anda yang akan bertanya kami persilahkan. Baik. Kami coba kembali sapa Anda yang akan bertanya secara langsung di pagi hari ini 0218236543 kami coba sapa kembali. Iya. Silakan. Iya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Ibu. Uh, ini uh, Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Silakan. Uh, apa uh, bacaan buat sholat uh, Qobliyah sama Badiah surat apa tuh ya Ustadz? Iya. Pertanyaan mengenai materi tadi mungkin ada Ibu? Yang ini aja Ustadz, soalnya Baik. masuk Ustadz. Baik. Baik, terima kasih barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami persilakan Ustaz. Nah, terima kasih kepada Ibu yang bertanya. Jadi apa bacaan atau ayat atau surat waktu salat qabliyah dan ba'diyah ya rawatib. Ya jawabannya adalah apa yang mudah yang bisa kita baca dan yang bisa kita, yang dihafal dan mudah kita baca. Ya, karena tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang yang ya, tidak bagus solatnya diajarkan oleh Nabi SAW apabila kami solat menghadap kiblatlah kemudian takbir kemudian uh, baca al-fatihah kemudian ya faqra'u ma tayassara al quran bacalah yang mudah ya yang bisa kamu baca begitu juga Allah mintakan faqra'u ma tayassara minhu bacalah yang mudah dari Al-Quran itu jadi kesimpulannya adalah apa yang bisa kita baca yang kita hafal, ya. Dan itu yang bisa kita baca, itu dibaca. Nah, adapun Al-Fatihah jelas itu hal yang rukun, yang wajib dibaca. Nah, kemudian selain dari Al-Fatihah, dari bacaan Al-Quran, itu yang mudah kita baca. Ayat-ayat yang pendek, ayat yang panjang, ya. Apalagi kalau seorang ya sholat sendirian, ingin dia memanjangkan bacaannya, ya silakan. Ya, tidak ada sesuatu yang diwajibkan kecuali membaca Al-Fatihah. Adapun selebihnya bacaan tersebut itu hal yang dianjurkan, sunahkan untuk dibaca. Semakin banyak kita membaca ya, tentunya semakin baik. Nah, seperti itu. Jadi faqra'u ma min al Qur'an, bacalah apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah, ini merupakan ya keringanan, kemudahan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih jawaban dan penjelasan Al Ustadz. Demikian untuk ibu yang bertanya tadi. Silahkan di kesempatan kedua masih dari penelpon kami coba sapa kembali di 0218236543. silakan silakan bapak atau ibu sudah masuk. Baik. Kami persilakan kembali Anda yang akan bertanya di 0218236543. Di kesempatan kedua kami coba sapa kembali. Naam. Ya, silakan Baik, masih belum tersambung. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Nah, ada pertanyaan yang datang dari seorang pendengar kita, hamba Allah, eh, saudara Abdullah, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz, apa hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala pasti sudah mengetahui hasil dari ujian tersebut terhadap para hambanya? Bahwa hamba tersebut akan beriman atau tidak beriman, masuk surga atau masuk neraka. Mohon penjelasan dan petunjuknya jazakallah khairan. <clears throat> Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Simpulannya, apakah hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada hambanya? Sementara Allah telah mengetahui siapa yang sukses dan selamat dari ujian itu dan siapa yang tidak lulus dari ujian itu. Dan Allah juga telah tahu siapa juga penghuni surga dan penghuni neraka. Nah, lalu kenapa juga ada ujian? Ya, apa hikmahnya? Pertama yang perlu kita pahami bahwa bila kita berbicara tentang perbuatan Allah, maka di sini tidak ada pertanyaan kenapa. Kenapa Allah melakukan? Ya. Ini. Maka secara adab kepada Allah ya kita sebagai hamba tidak boleh menanyakan kenapa Allah melakukan hal yang demikian. Ya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidaklah ditanya, ya diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatannya, tapi manusia yang akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya. Ini yang pertama. Nah, kendati demikian, kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi dan segala sesuatu yang terjadi itu dan diciptakan oleh Allah pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Walillahil hikmatul balighah. Allah memiliki hikmah yang maha agung. Dan nama Allah Al-Hakim yang maha hikmah, maha bijaksana. Dan juga hikmah tersebut tidak luput dari ilmu Allah. Ya. Nah, tidak luput dari ilmu Allah kendati manusia tidak mengetahui apa yang telah diketahui oleh Allah itu, kemudian ditulis di takdir, kemudian terjadi dan hikmah dari kejadian itu kecuali bila hal itu telah terjadi atau hanya sebagian dari hikmah yang bisa diketahui oleh hambanya. Oleh karena itu, ya, kita meyakini Naam, Allah menguji kita. Akan tapi Allah ya tidak mengabarkan kepada kita apakah Anda akan berhasil dalam ujiannya atau tidak. Berarti Allah lebih tahu, telah mengetahui dalam hadis ya, ayu arafu ahlul jannati wa ahlul nar ya Rasulullah. Apakah telah diketahui penghuni surga dan penghuni neraka? Kata Nabi, "Na'am." Iya, telah diketahui. "Ma minkum illa Waqad ulima maq'aduhu fil jannati aw fin nar. Tidak seorang pun dari kalian kecuali telah diketahui tempat duduknya atau tempatnya di surga atau neraka. Lalu para sahabat bertanya, untuk apa beramal? Ya, Idan, fafimal amal. Oleh karena itu, atau jika demikian, untuk apa beramal? Kata Nabi SAW, Amal fakulun muyassalima khuliqalah. Beramallah, seorang akan diberi kemudahan ya dimudahkan oleh Allah untuk tujuan dia diciptakan. Dan kemudahan tersebut tentunya akan didapatkan dengan beramal. Ya. Tidak berpangku tangan dengan mengatakan ya semua telah ditakdirkan, <clears throat> semua telah ditentukan, ya. Tapi di sini amal. Amalan kita itu bukan sebab Allah memudahkan untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan tujuan kita diciptakan atau takdir tadi. Dan Allah telah menentukan bahwa Allah menciptakan manusia dan mentakdirkan mereka akan diuji. Untuk apa? Allah ingin mengetahui. Bukan berarti Allah sama tidak, Allah telah mengetahui siapa yang akan taat, siapa yang akan durhaka. Ya. Tapi kembali Allah ingin memastikan akan diketahui siapa dari hambanya yang mentaati bila perintah itu ya diperintahkan, terus siapa yang melanggar perintah itu sehingga dia durhaka kepada Allah. Semua itu dengan hikmah agar manusia ya terus berusaha mujahadah. Ini hikmahnya. Apa hikmahnya ujian tadi? Ya, agar kita bersungguh-sungguh. Ya, disinilah ya peluang bagi kita untuk terus waspada, bersungguh-sungguh karena Allah menguji kita ingin mengetahui yang terbaik amalannya. Ya, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini yang pertama. Ingin mengetahui siapa yang terbaik di antara amalannya. Allah. Allah ingin juga mengetahui sejauh mana batas kesabaran kita. Ya, wabasyiris sabirin. Ya. Langsung kami akan menguji kalian wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa sabirin sungguh kami akan menguji kalian dengan ya sedikit dari al takutan, kelaparan ya. Saya minal khawf wal ju' wa naqsi al thamarat, kekurangan buahan ya. Wa naqsi al thamarat la nabluwannakum bi min minal khawb wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thar harta ya jiwa buah-buahan wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Kan orang yang sabar yang lulus dalam ujian itu. Jadi ini banyak hikmahnya. Jadi agar kita juga bisa mengintrospeksi diri, agar kita tidak akan mudah mengatakan udah saya beriman. Ya, agar kita berlomba-lomba untuk meraih tingkat kedudukan dalam surga ya. sesuai dengan amalan dan perjuangan kita di dunia ini menghadapi berbagai cobaan dan ujian, kita akan juga mendapatkan tingkatan dalam surga seperti itu. Jadi banyak hikmahnya. Ya, banyak hikmahnya itu hanya ya secuil dari hikmah yang ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka yang paling utama adalah jangan tanyakan apa hikmah tapi beramallah karena kemudahan akan Allah berikan ya sesuai dengan amalan kita. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, saddaqa. Orang yang menerima, membenarkan. amma man uh, dan bertakwa kepada Allah wasadqa bil husna dan menerima kebenaran ya al-haq yang datang maka Allah akan mudahkan jalan kemudahan baginya tapi sebaliknya bila dia berpaling sombong, ya bakhil ya maka Allah akan berikan jalan kesulitan baginya sesuai dengan amalan dan perbuatan kita. Nah, demikian wallahu a'lam. Terima kasih Zakala Heran jawaban dan penjelasan Ustaz semoga bermanfaat bagi pendengar yang bertanya via pesan singkat tadi. Silakan di kesempatan selanjutnya kami masih akan e, berikan kesempatan via telepon 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Silakan kami coba sapa kembali. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Malam Ustadz, saya dari Tasikmalaya, Umu Poji ya. Silakan pertanyaannya. Bertanya, ini Pak Ustadz katanya, kalau usia seseorang, seorang muslim sudah 40 tahun, tapi tapi dia belum apa belum bertobat apa belum masih melaksanakan maksiat apakah selanjutnya akan seperti itu atau bisa bisa berubah mungkin bisa, atau ya, bisa ya, bertobat di kedepan ya. harinya baik. Iya. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Nah, ya, <clears throat> terima kasih kepada Ibu yang di Tasik Melaya. Barakallahu Fik. Pertanyaannya, bila seorang yang telah uh, melewati umur usia 40 tahun, ya, kemudian masih juga berbuat dosa dan tidak bertaubat, apakah selanjutnya ya umur-umur dia itu akan terus seperti itu, tidak bisa bertaubat? Atau mungkin ya dan pertanyaannya lebih spesifik lagi mungkin tidak bisa mendapat husnul khatimah kendati tidak disebutkan dalam pertanyaan tadi ya para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah eh, pertama yang perlu kita ketahui bahwa manusia, yang namanya manusia, itu tidak luput dari kesalahan. Tidak luput dari dosa, besar atau kecil, sedikit atau banyak. Bahkan seringkali mereka, ya, seringkali mereka atau manusia berbuat kesalahan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwab bahwa seluruh anak cucu Nabi Adam manusia ini khata, banyak melakukan kesalahan. Nah, dan sebaik-baik orang yang bersalah dia bertaubat. Nah, sebaik-baik orang yang bersalah dia bertaubat. Bertaubat dari kesalahannya. Dosa besar atau dosa kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ya, besar atau kecilnya. Bila dia bertaubat, ya, sebelum dia meninggal, bertaubat. Tapi kalau dia tidak bertaubat, maka dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Kekufuran tidak akan diampuni oleh Allah karena dia mati dalam keadaan kufur dan syirik. Selainnya masih mendapatkan rahmat. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau umurnya telah mungkin ya 40 tahun. Ya. Kalau kita kembalikan kepada ya normal Eh, apa namanya itu standar umur umat Nabi Muhammad kata Nabi ya antara 60 70 sedikit yang melebihi itu. Kalau 40 berarti kalau mengolah takdirkan umur kita ya seseorang 60 berarti hanya 20 tahun lagi. Kan begitu. Nanti semakin berkurang. Nah, kalau umur 40 tahun udah banyak ya tanda-tanda peringatan ya dan tadkir yang akan mengingatkan ya uban mulai telah muncul um, apa namanya itu kekuatan daya fisik dan juga telah mulai ya urat-urat mungkin dah mulai kendur atau mungkin uh, apa namanya itu kulit terlihat wajar mungkin terlihat mungkin ya ketuaan kan begitu dan mulai redup dan kekuatan telah berkurang ya seperti itu ya dan fisik semakin lemah uban semakin muncul kan begitu dan Udah banyak tanda-tanda yang kita lihat. Nah, udah banyak hal-hal yang memperingatkan dia dari berbuat ya dari ke perbuatan dosa dan maksiat. Kalau umur yang seperti juga belum bisa seorang mengintrospeksi diri, ya untuk kembali, ya apa yang akan dia bawa menghadap Allah, ya apa yang akan dibawa menghadap Allah, Belum juga datang kesadaran. Belum juga datang untuk bertaubat kepada Allah. Nah, maka kapan lagi? Jadi, kendati ya kita tidak bisa memastikan dia semasa tidak akan bertobat. Karena selama Allah masih membuka pintu tobat, masih ada hamba-hamba Allah yang akan bertobat, Ya, seperti itu. Dan bertobat itu tidak ya mengenal batas umur. Tidak mengenal karena pintu taubat terbuka di siang hari bagi yang berdosa di malam hari, di malam hari bagi yang dosa di siang hari, sampai terbit matahari di belahan di belahan apa? Barat. Ya. Begitu juga sampai roh kerongkongan tidak terima lagi taubat seseorang. Tapi selama itu masih tetap dibuka oleh Allah. Dan Allah mengajak kita memintakan kita untuk tidak berputus asa. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'ah. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas menzolimi diri mereka, ya. Asraf wal ampusi menzolimi diri mereka dengan berbuat dosa dan maksiat. Jangan mereka berputus asa. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Tapi tentu sangat dikhawatirkan. Ya, karena kita tidak tahu apakah akan sampai ke 60 tahun, 50 tahun. Atau waliyazubillah Begitu dia berbuat maksiat, ketika ajal datang, apa yang akan dia bawa? Bekal untuk menuju Allah, bekal di alam barzakh, kemudian di akhirat kelak. Maka hendaknya kita senantiasa semakin bertambah umur, semakin ya mengkonsentrasikan diri untuk beribadah mempersiapkan bekal. Ya. kena sampai kapan dia juga masih ya memiliki eh, berambisi atau ingin hanya menegaskan syahwat nafsu sampai kapan tidak akan pernah puas ya karena maksiat dan dosa semakin dilakukan semakin ya orang semakin gelisah bukan semakin puas gelisah ya menimbulkan perasaan-perasaan yang oh, kebimbangan, bingung, kegelisahan, tidak akan pernah tenang, tenteram dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu ya dia akan bisa bertaubat bila Allah menghendaki dan dia juga memiliki keinginan. Ya. Maka tapi sangat dikhawatirkan. <clears throat> nah, <clears throat> sangat dikhawatirkan bahwa ini menjadi sebab bagi dia ya su'ul khatimah. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena su'ul khatimah itu disebabkan dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba. Ya. Karena dosa demi dosa akan menimbulkan ya bintikan hitam di dalam hati. Ya. Terus akan menyelimuti hati sehingga terselubungi atau tertutup hati tersebut berkarat dengan dosa-dosa tadi. Tatkala hati telah berkarat, maka tidak lagi bisa masuk cahaya iman. Maka tatkala itu hati menjadi mati, menjadi keras, mengkristal, tidak lagi hidup, mati tatkala itu ya, tatkala hati telah mati. Maka bagaimana dia akan mendapatkan kehidupan dan husnul khatim. Dan ini sangat kita khawatirkan. Ya. Ini sangat kita khawatirkan. Oleh karena itu, dosa ini sangat berbahaya. Maka bertobatlah. Ya. Jangan ditunggu, oh ya saya masih muda. Banyak sekarang sebagian ya mindset yang keliru. Anak-anak muda ya masih muda. Kalau udah tua belum bisa buat apa-apa. Semua lakukan apa yang masih bisa dilakukan. Masih ada kesempatan, subhanallah. Seolah dia mengetahui yang gaib. Ya, Tapa banyak sekarang. melihat tua, muda, ya semua berjatuhan, berguguran. Ya, tidak ada yang memastikan dia akan bisa hidup. Panjang, hidup lama, ya. Karena ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimuna. Apabila datang ajal mereka tidak ditunda sedikit pun. Maka persiapkan diri kita Persiapkan dekapan di mana saja. Bila ajal datang, ya. Nah, seperti itu. Maka, uh, seorang apabila melebihi umur 40 tahun, ya, dia masih bisa bertaubat. Tapi sangat dikhawatirkan kebiasaan jelek itu mendominasi hidup dia sehingga itulah yang akan mewarnai perilaku dan sikap dia dan demikian juga dia akan menutup akhir hidupnya. Karena seorang ya meninggal di atas kebiasaan yang dia lakukan dalam hidupnya dan juga dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Kalau dari awalnya biasa berjudi, domino, kartu, ya minuman memabukkan atau yang lain auzubillah, maka itu akan terlihat di penghujung hayatnya waliyazubillah. Ya seperti itu. Dan dibangkitkan dalam kondisi kebiasaannya itu. Maka hendaklah kita terus membiasakan diri kita dalam kebaikan. Ya, baca Al-Quran, zikir, ya berbuat baik itu sehingga itu yang kita berharap kita akhiri hidup ini kita menutup ya kehidupan ini dengan kebiasaan yang baik itu yaitu dalam keadaan taat kepada Allah dan itulah diantara pertanda dari husnul khatimah itu ya demikian para pemirsa sekalian dan juga para pendengar semoga Allah yang maha kuasa Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang al-ghafur rahim yang pengampun ia membimbing kita untuk senantiasa bertaubat kepadanya sebelum ajal menjemput kita dan semoga Allah memuliakan kita untuk bisa mengintrospeksi diri ya mengakui kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan untuk terus istiqomah di atas ya ajaran Islam dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kena disadari atau tidak kehidupan dunia hanya sekejap Ya, dan kehidupan alam barzakh tentu lebih lama. Dan yang akan kekal abadi kehidupan akhirat. Apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.